namanya yasuduni membahagiakanku al-sinata mutaqaddimatun di baladina sesungguhnya perindustrian itu maju di negara kita karena sinata ini setelah kalimat yasuduni Karena maknanya adalah tasbih untuk menunjukkan keserupaan seakan-akan dia maknanya adalah tasbih jika khobarnya adalah isim jamin dan dia adalah maknanya adalah zan pasang kata praduga jika khobarnya adalah isim mustaq Karena Muhammad dan asadun Muhammad itu seakan-akan seekor singa realitanya bukan singa seakan-akan ini karena di sini makna adalah tasbih karena kafahimun kayak kayaknya kamu ini faham kayak kayaknya faham nggak tahu nggak jelas kayaknya mantuk mantuk eh, faham tapi aslinya eh, mungkin faham mungkin tidak karena di sini Maknanya jelas dilafzan praduga atau prasangka. Lakina Lakina maknanya adalah istitrof. Istitrof di sini maknanya adalah eh, uh, untuk menetapkan hukum bagi kata setelah lakina dengan hukum atau keterangan yang menyelisih keterangan yang diberikan untuk ya, isim sebelum lakina. Nah, hukum e, di sini bukan hukum dalam masalah peradilan. Nah, hukum di sini contohnya adalah uh, khobar itu adalah uh, hukum uh, memberikan hukum untuk mubtada. Alkitab mufidun maka Alkitab diberi hukum mufid. Ya, eh, maka eh, maka mubtad maka khobar itu fungsinya adalah untuk memberikan hukum untuk mubtada. Sehingga hukum di sini uh, apa enaknya? Keterangan atau semacam itu. Maka lakinna itu istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak adalah memberikan penjelasan bahwasanya isim setelah lakinna itu memiliki keterangan yang berbeda dengan keterangan untuk isim sebelum lakinna. Karena demikian pengertian istidrak, lidzalika oleh karena itu maka lakudah haruslah di depannya lagi na ini kalam terdapat kalam terdapat kalimat yang mendahului lakinna Alkitabu saghirun lakinnahu mufidun Buku itu tipis dan kecil atau kecil akan tapi ya, sangat faedah. Maka sebelum lakinna kita diberi hukum apa? Sahir. Dan biasanya sahir itu tipis, tidak banyak faedah yang bisa kita ambil darinya. Buku kok, buku yang berstatus tipis, biasanya sedikit faedah yang diambil. Maka seakan-akan Sahih dengan mufid itu satu hal yang bertentangan. Satu hal yang bertentangan untuk buku. Maka kita katakan lakinnahum mufidun. Meskipun demikian, itu sangat dengan makna. Mahada abiyadu lakinnahu aswadu. Benda ini bukanlah berwarna putih, akan tapi berwarna hitam. Maka hada uh, itu sebelum lakinnya diberi hukum abiyah, setelah lakinnya diberi hukum aswa. Lala, maknanya adalah roja harapan. Harapan itu pengertiannya adalah taruh kubu syai'in mengintai-intai, menunggu-nunggu sesuatu, namun kita tidak yakin 100% bisa mendapatkannya. La'alal Jawa ingat la'alla di sini temannya apa? Inna. La'alal Jawa mudah-mudahan cuaca itu mu'tadilun cuaca yang ya, sedang-sedang, nggak terlalu panas, nggak pula dingin, dan besok pagi. La'ala jawa. La'ala temannya inna. Maka la'ala jawa isim. Inanya mensub. Khubarnya makfu. mu'tadilun. Wa kathiran ma dan seringkali lamnya la'alla itu dibuang, lamnya yang pertama dibuang sehingga jadinya bunyinya Allah. Alal faraju qaribun. Alal faraja qaribun. Semoga farat farat itu hilangnya masalah. Hilangnya uh, kesusahan. Kondisi hilangnya kesusahan itu disebut farad. Alal faraja qaribun. Mudah-mudahan ya, saat untuk hilangnya kesusahan yang kita jumpai saat ini itu sudah dekat. Laita. Laita adalah litaman yang berangan-angan. Pengertian dari berangan-angan adalah mahabbatu usuli adalah menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi atau sangat sulit untuk terjadi. Contohnya Laila, Laitan musafira qadimun seandainya orang yang berpergian itu tiba hari ini nati natijata hasanatun seandainya nilai nilaiku atau nilainya adalah nilai yang fokus Artinya apa? Nilainya jelek. Hmm, orang yang uh, nilainya jelek, ya, IP-nya anjlok dan mengatakan laitan natijata hasanatun. Laitan musafir qadimun musafirnya datang? Belum datang. Maka laital musafira qadimun. Laital musafira qadimun satu hal yang mungkin untuk terjadi namun sangat sulit. Nah, karena dia posisinya masih di sini, ya, masih sangat jauh, maka letal musafir qadimun. Nah nilainya sudah keluar jelek, maka mustahil untuk berubah jadi baik. Wa idza tasalat bil jika laita ini bersambung dengan ya mutakallim ya yang eh, artinya aku maka laita ini akan bergandengan dengan non yang disebut dengan nonul wiqayah non penjaga laitani sa'idun seandainya aku adalah orang yang bahagia, artinya apa? Nah, dia tidak bahagia. Makanya ada non, eh, non di sini namanya non wikoya. Jumpa, ya, non wikoya ini juga dijumpai di uh, di fiil. Sa'alani ahadun Sa'alani ahadun ada nunnya. Nunnya namanya non wikoya. Sa'ala diganti dengan ya mutakalim. Dikasih nun. Maka non di sini berfungsi untuk menjaga menjaga harokat fi'il madhi agar tetap sesuai dengan harokatnya. Sa'ala tetap sa'ala. Ya, maka film mabit di sini terjaga, harokatnya tetap saala. Ya, ketika dia bersambung dengan ni, dengan ya, dengan ya mutakalim. Saat tidak ada non, maka apa yang terjadi? Sa'ali, harkatnya harokatnya nah, tidak terjaga. Maka laitani ini uh, ah, dapat non yang berfungsi untuk menjaga harkata dilaita di tidak ada nol, maka nanti jadi laiti. La untuk nabi. La suruh daimun tidak ada rasa gembira yang bisa terus menerus. Namun tu'uruk la itulah memiliki banyak penggunaan sanwadihwa yang akan kita kami jelaskan di bab ketiga yang khusus membahas tentang masalah huruf. Dan khobar inna boleh jadi berupa isim zahir sebagaimana contoh-contoh di atas atau berupa sibul jumlah, dorob atau jer dan majrur. Inna rahata ba'da ta'abi. Sesungguhnya raha eh, kesenangan, kenyamanan itu pada taat setelah capek. Orang yang mendapatkan kesenangan adalah orang yang mau bercapek-capek terlebih dahulu. Itulah orang yang berat untuk mendapatkan dan memetik uh, kesenangan, memetik uh, kegembiraan. Ba'da ta'ab sibul jumlah tersusun dalam darab dan mutaf ilaih statusnya kubar inna. La rajula bidari tidak ada seorang pun laki-laki di rumah itu. Bidari cara majrur khabarnya la. Bisa juga khabar inna itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Contoh jumlah ismiyah innal misbaha da'uhu syadidun. Sesungguhnya lampu itu cahayanya sangat terang. da'uhu syadidun jumlah ismiyah statusnya sebagai khobar inna. Eh, ya, Isminanya mana? Al-misbah. Ya. Sebagaimana perkataan syair Arab yang dipotong dikutip di sini, laita syababa ya'udu yauman. Kalau udah tua dan setelah tua menyesal kenapa tidak memanfaatkan waktu muda dengan baik. Maka saya mengatakan laita syababa ya'udu yauman. Seandainya usia muda itu bisa kembali. Biasanya ada satu hal yang mustahil. Maka ini taman nih. Ya'udu jumlah fi'liyah khubarnya laita. Kemudian diperbolehkan Khobar ina itu diletakkan di depan. Khobar ina letaknya di depan. Jika uh, khobar ina tersebut berupa sebul jumlah dan isim inanya adalah isim ma'rifat. Ya, persis bagaimana mubtada dan khobar. Ya, khobar itu boleh di depan, ya, tidak wajib, namun boleh di depan ketika khobarnya adalah siful jumlah sedangkan mubtada'nya uh, adalah isim ma'rifah inna fitani salam inna fitani masa salamah eh, di sini kita baca mata kenapa ya, jadi isim inna meskipun letaknya di belakang tidak langsung bertemu dengan Inna inna fitani salamata. Kan aslinya apa? Inna salamata fitani Sesungguhnya keselamatan itu dalam ketenangan dan tidak tergesa-gesa. fitani khobar inna muqaddam salama isim ina mu'akhar. Tadi baik kita bahas tentang masalah yajus, kemudian yajibu wajib khobar ina diletakkan di depan isim ina jika khobar ina berupa sebul jumlah sedangkan isimnya nakira ya, sama persis dengan mubtada dan khobar ya, mubtada wajib di depan ya, atau khobar itu wajib di depan jika dia berupa sebul jumlah dan mubtadanya berupa isim nakira Contohnya ayat Inna ma'al usri yusran. Senyap bersama kesulitan terdapat kemudahan. Ma'al usri khubar inna muqaddam yusran isim inna mu'akhar. Dan ma'an di sini maknanya adalah ba'da. Karena nggak mungkin. Usron dan yusron bersamaan. Nah. Inna ba'dal usri maknanya adalah inna ba'dal usri yusron. Nah, kenapa menggunakan kata-kata ma? Karena ingin menunjukkan betapa dekatnya kemudahan dengan kesulitan. Begitu kesulitan berakhir, maka datanglah kemudahan. Karena begitu dekatnya, maka disebut dengan uh, bersama. Kemudian yang kedua adalah wajib khobar ina diletakkan di depan jika pada isim ina terdapat domir yang kembali kepada khobar. sama persis dalam kasus muktadak dan khobar. Ina fitari sahibaha. Sesungguhnya di rumah itu terdapat pemiliknya. Kita baca Kenapa? Kenapa? Jadi isim inna meskipun letaknya di belakang. Bidari khobar inna muqaddam sahiba isim inna mu'akhar. Di sini isimnya bersambung dengan domir ha yang kembali kepada khobar. Tidak salah jika bersambung ma dengan inna dan saudara-saudaranya maka ma ini abtolat amalaha membatalkan meniadakan fungsi inna maka inna yang berfungsi menasokkan isim dan merofakkan khobar itu batal fungsinya maka ma oleh karena itu ma di sini disebut ma al kafak, ya. Artinya ma penahan. Karena dia menahan fungsi inna dan saudara-saudaranya. Maka disebut ma al kafak, ya, alif lam, kaf, alif, fa, tak makbutah. Ma'adda laita kecuali laita. Maka jika masuk ma kepada laita, maka boleh laita ini beramal, boleh juga ihmal tidak beramal. Contohnya adalah perkataan penyair, Innal umam innamal umamu al akhlaku ma baqiyat. Sesungguhnya bangsa itu adalah akhlaknya. Mabakiat selama masih ada akhlak. Maka akan ada, maka akan masih eksis bangsa tersebut. Kalau akhlaknya seluruh bangsa ini sudah rusak, ya, maka tinggal nunggu kapan hancurnya bangsa ini. Maka di sini ma adalah al-kafah sehingga ya, inna tidak beramal, tidak berfungsi. Maka inna innamal umamu al akhlaku. Maka di sini e, karena tidak lagi berfungsi, maka yang terjadi adalah al umamu mubtada al akhlaku khobar. Nah, inna sudah tidak lagi berfungsi sehingga dia tidak punya izin inna dan tidak punya khobar inna ya inna ditambah ma'akafa dan nanti menjadi ubah status menjadi adatul hasar ya, uh, uh, berfungsi memberikan makna hanya Karena qadha'ifu ibu kosburuudi seakan-akan ya, muntahan peluru-peluru itu kosburuudi gelega suara guntur. Maka di sini koda ibu maka ka'anna tidak beramal. Ya, tidak lagunya ka'anna mal kodaifa, akan tapi ka'anna mal kodaifu. Karena ma ini menahan fungsi ka'anna. Lain mal intihan sahlun. Nah, namun lain kalau ma di sini bersambung dengan laita, maka boleh beramal boleh tidak. Contoh tidak beramal, laitamal intihanu sahlun, seandainya ujiannya mudah. atau laitamal imtihana sahlun. <coughs> Maka terserah orang yang mau membaca. Ya, terserah orang yang mau baca boleh laitamal imtihan, boleh laitamal imtihana. Dan kapan kita baca inna itu inna dan kapan kita baca anna? Maka hamzanya inna itu dibaca kasrah tidak waqa'a jika terletak dalam posisi sebagai berikut. Yang pertama jika terletak di awal kalimat. Tiba-tiba tanpa ada kalimat sebelumnya atau sudah putus dengan kalimat sebelumnya maka kita baca ina dan tidak kita baca anna innal adla asasul hukmi sesungguhnya keadilan adalah landasan dari peradilan dari hukum setelah kata-kata kola yakulu atau semisalnya kalau mutah mutahmu terdakwa mengatakan ini beriun aku sesungguhnya aku tidak bersalah. Maka di sini kita baca ini kenapa? Karena setelah kola yakulu atau semisal dengan itu. Kola yakulu atau kul kul inna hudallahi huwal muda Katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah lah sebenar-benarnya petunjuk. Setelah sumpah, Wallahi inna nasra qaribun. Demi Allah, pertolongan itu dekat, kemenangan itu dekat. Setelah sumpah. Demikian juga jika inna itu di awal jumlah silah mausul Ya alladhi innahu najihun. Datanglah Allah seorang yang innahu najihun, dia adalah seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Maka jumlah, maka kata-kata setelah isim mausul itu disebut silatul mausul. Maka innahu najihun itu namanya silatul mausul. Dan di sini silatul mausul berupa jumlah. Makanya adalah jumlah silatul mausul. Nah, jika inna itu terletak di awal jumlah silatul mausul, maka dia dibaca inna, tidak dibaca anna. Kemudian bibat jumlah tilhal di Awal mula jumlah yang jumlah tersebut berstatus sebagai hal. Kobal tuh aku berjumpa dengannya wa innahu yasta'iddu safari sedangkan dia sedang siap-siap untuk bepergian. Wa di sini namanya wawul hal Nah, karena itu wawu hal maka kita arti, eh, kita terjemahkan dengan sedangkan pada saat atau ya, terjemah yang semisal. Maka aku berjumpa dengannya pada saat atau sedangkan uh, dia sedang siap-siap dalam kondisi siap-siap untuk bepergian. Jumlah setelah Waul hal eh, disebut jumlah haliyah. Maka jika jumlah halia itu dimulai dengan ina maka bajunya ina bukan ana. Ya, maka wawu itu tidak mesti artinya dan. Maka sebagian orang semua wawu diartikan dan. Semua wawu itu terjemahnya dan. Ini satu hal yang tidak benar. Ya. Karena wawu itu bisa dan, bisa wawu kosan. Ya. E, kemarin kita singgung wawu ada wawu ma'a. Ya. E, kemudian di sini kita ketemu wawu wawu hal. Contoh wawu hal firman Allah, "Fala ta'ja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau Allah tidak punya tandingan. Pokoknya di situ wawu wawal hal. Jumlah setelah wawu hal, jumlah haliyah dan jumlah haliyah di mahali nasbin halun. Setelah itu, yaskunun nasu Ya, manusia suka bertempat tinggal, berdomisili, Hai di mana? Ida rahata mufuratun sesunya sarana-sarana untuk menyamankan diri itu banyak. Ya, orang itu pilih bertempat tinggal di mana? Di tempat-tempat yang alat untuk menyamankan badan, menyamankan diri itu banyak transportasi dekat, kendaraan e, muda, e, e, mau pergi kemana-mana dekat karena pinggir jalan, itu orang suka tinggal di sana. E, coba daerah yang e, untuk ketemu angkot saja jalan kaki 10 kilo misalnya. Orang pikir-pikir untuk tinggal di sana. Maka sarana-sarana menyamankan badan, jalan besar, dekat pasar, eh, kendaraan mudah, ya, sekolah dekat, itu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan eh, banyak orang untuk menentukan tempat domisili. Maka di sini kita lihat haitu inna malhutatun catatan Ya li takfifi hadfu harfi nuni dan dibolehkan dalam rangka untuk meringankan membuang huruf nun dari inna jika inna bersambung dengan domir na yang artinya ah, kami contohnya firman Allah ya ayuhan nasu inna aslinya innana nunnya inna dibuang Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maka salah satu dari non inna yang dibuang maksudnya. Kalau nonnya inna e, dibuang berarti ya, ya nggak ada tesitnya. Maka diperbolehkan ditakfif dalam rangka untuk meringankan membuang satu huruf non dari inna. Karena inna itu tasjid berarti ada nun berapa? Ada nun dua, ada dua nun. Salah satunya ya, dibuang nah, kalau bertemu dengan na. Kalau tidak dibuang, maka ini boleh. Artinya boleh juga tidak dibuang. Kalau tidak dibuang maka bunyinya jadi innana. Kemudian tuftahu hamzatu inna. Inna itu dibaca fathah menjadi anna kapan jika mungkin ditakwil bersama isim dan khubarnya menjadi masdar. Dan wajib dalam kondisi ini anna itu didahului sebuah kalimat. Maka dia nggak bisa di awal kalimat. Tiba-tiba nah, terputus dengan yang lainnya. Karena anak dan isim dan kubarnya adalah statusnya adalah mastermu muawal. Maka setiap jika anak itu dengan isimnya dengan kubarnya itu bisa uh, itu berstatus sebagai masdar muawal maka itu dibaca anak. Kalau tidak maka berarti inna. Sarani annaka najahta. Ini masker awal bisa kita takwil menjadi sarani najahuka. Ya, membahagiakanku najahuka keberhasilanmu. Atamana anal komaro tolion aku berangan-angan rembulan muncul. Ya. Bisa kita kembalikan kepada master sari atamana tulu al komari Maka ketika bisa e, maka ketika anak itu dengan isim dan khobarnya statusnya adalah e, ma, master muawal maka itulah yang dibaca anak. Ajib min anak imun aku heran engkau berdiri. Ajib min kiamika aku heran dengan berdirimu. Kemudian ya justru diperbolehkan antatukula ala khobar inna masuk kepada khobar inna lamun maftuhatun lam yang uh, dibaca fathah tufitu ta'kida yang mengandung makna tauqid. Namun lam ini masuk kepada khobar inna saja dan tidak ada pada saudara-saudara inna. Inilah lam ibtida yang ada di uh, mubtada dan khobar. lam ibtida di mubtada dan khobar kemarin kita bahas mubtada dan khobar dalam eh. lamul ibtida. La zaidun qaimun. Tulamul ibtida. La zaidun qaimun. Ada lamnya. Sungguh Zaid adalah orang yang berdiri. Nah ketika muktazanya kita beri inna, eh, maka e, yang aslinya punya lam tadi ngalah. Ya. Masa tauhid kok di tempatku semua, ya bagi-bagi lah. Nah, aku sudah dapat ina ya kamu tak kasih lam. Nah. Aslinya kan lam ibtida itu di menempel di muktazah la zaitun qaimun. Ketika mubtada diberi inna, maka lamnya digeser ke khobar. Inna zaitan qaimun. Contohnya Inna Allah laqawiyyun aziz Inna zaitan qaimun. Namun boleh juga lam tadi Eh, tetap masuk kepada isim ina dengan syarat isim ina terletak di belakang. Yang di depan adalah kubarnya. Wa inna laka wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Contohnya firman Allah, sesungguhnya bagimu pahala yang tidak pernah terputus. Di sini karena ajron di sini e, tidak langsung bersambung dengan ina, maka dia masih tetap e, boleh diberi lam. Kemudian berikutnya dalam masalah fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum dan dia menunjukkan manfaat al fi'la orang yang melakukan perbuatan atau orang yang bersifat dengan perbuatan. Jadi yang namanya fi'il itu boleh jadi e, menunjukkan terjadinya sebuah perbuatan. Dan bisa jadi juga dia bukan sebuah perbuatan namun keadaan. Ya. Maka jika uh, ini menunjukkan uh, terjadinya satu perbuatan, maka fa'il adalah menunjukkan alaman fa'alal fi'la. Orang yang melakukan perbuatan. Namun jika fiil tersebut adalah hal, adalah keadaan, maka uh, kita sebut fa'ilnya adalah uh, menunjukkan manitas sofabi siapa yang bersifat dengan uh, kata kerja tersebut maka ada doroba zaidun doroba itu perbuatan lain lagi dengan kasala zaidun Zaid malas Apakah Z melakukan perbuatan malas? Tidak. Malas itu hal kondisi yang ada pada dirinya. Nama Zaidun. Apakah Zaid itu bekerja keras untuk tidur? Tidak, dia tidak melakukan perbuatan. Ya. Dia cuma menundukkan kepala terus hilang dari peredaran. Maka koma rojulu. maka rojul adalah fa'il marfu dibaca doma dan rojul di sini eh, menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan berdiri. Tarafa al-muhamiyani saling menggugat dua pengacara itu. Dua pengacara dari penuduh dan dari yang dituduh saling menggugat. Muhamyani fa'il marfu dengan tanda alif karena dia musanna. Maka menggugat itu perbuatan. Ada aktivitas yang dilakukan. Qatala al-munabiluna berperanglah para pemanah itu. Ya, saling serang memerang, saling serang menyerang. ini contoh untuk manfaat al-filah. Contoh Man ittasafa bil fi'li takarrara Iklanu natijatil imtihani. Telah paten pengumuman tentang hasil ujian. Nah, bahasanya hasil ujian akan diumumkan sudah paten dan nggak bisa diundur-undur lagi. Iklan di sini adalah fa'il marfo dengan doma. Maka iklan di sini tidak melakukan perbuatan, menunjukkan uh, perbuatan namun dia adalah menunjukkan manita sofa bitak uh, eh, bitakororo. menunjukkan uh, sesuatu yang ya, dipatenkan. Dia bukan bukan aktivitas semacam berdiri, menggugat, uh, berperang, Hal itu boleh jadi berupa isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang lewat bisa jadi berupa isim mabni eh, domir dohir disebutkan domir baris atau domir mustatir isim isyarah isim mausul dan yang lainnya jelas tuh ini berupa taknya dalam domir mabni Fi mahli raf'in fa'ilun sebagai fa'il. Ini adalah contoh fa'il berupa domir dohir. Contoh fa'il berupa domir mustatir. Arajulu hadara. Hadara mengandung fa'il. Namun fa'ilnya domir mustatir. Arajulnya mustada. Hadaranya fi'il madhi. Fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya adalah huwa Ah, wal jumlah dan jumlah hadarah ya, plus fa'ilnya adalah khobar mubtada najah talibu najaha berhasil ada seorang ini at-talibu dan dia adalah seorang talib, seorang siswa. Hada isim isarah mabni mahalnya rafa sebagai fa'il. Maka najah hadza talibu itu fa'ilnya lahada. Sedangkan talib itu apa? Badal. Badal dari isim isarah, badal dari fa'il. Ja'allah dikataba, datanglah orang yang menulis. Allah di isim mausul, mabni mahalnya rofa sebagai fa'il. Kata apa tadi namanya apa? Ya. Silatul mausul. Silatul mausul di sini berupa apa ini? jumlah. Maka kata di sini uh, eh, adalah jumlah silatul mausul. Atau uh, fa'il berupa masdar muawal berupa an plus fi'il atau anna plus isinya dan khobarnya. Dan kemarin uh, kita jumpai bahasanya masdar muawal itu di samping an plus fi'il mudhari' atau ana isimnya dan khabarnya juga bisa berupa apa? Nah, yang masdariyah ma masdariyah maka sebenarnya masdar muawal di samping anta fil mudhari atau ana isim dan khabarnya bisa juga ma masdariyah tasfi'ilnya misalnya uh, ajabani maka tata ajabani kita tatta ya, mengagumkanku maka tata apa yang kau tulis untuk maknanya di sini bisa mama ya sehingga maknanya ajabani kita batuka ajabani masonata artinya ajabani sonauka mengagumkanku perbuatanmu contohnya yang bari antafuza maknanya adalah yang bari fauzuka Master muawal dari an dan fi'il mubaraknya itu fauzuka adalah fa'il untuk fi'il yang bari sepatutnya engkau berhasil Sarani anak anak jahta. Satu hal yang membahagiakan aku, anak anak jahta engkau berhasil. Maknanya sarani najahuka. Master awal dari anak, mas isim dan khobarnya, yaitu najahuka adalah fa'il untuk sarani. Kemudian jika poin berikutnya jika fa'il berupa isim musanna, atau jamak dhalla. Dhalla di sini bermakna sara. Kemarin uh, kita bahas uh, Kana dan kawan-kawannya ada asbaha, adha, dola. Ini saya sampaikan bahasanya asbaha dan kawan-kawannya ini bisa litaukid, Ah, tauhid bisa menunjukkan menunjukkan waktu ah, dan bisa juga di mana so dan itu juga sering dan banyak contohnya kalimat ini Dola itu kalau menunjukkan waktu waktu apa waktu siang ah, apakah ini ada hubungannya dengan waktu siang ada hubungannya dengan waktu siang tidak ada maka dhanna jadilah di waktu siang, hmm. paginya belum jadi. Tidak. Dhanna di sini bermana sorok. Maka jika fa'il itu berupa isim musan atau jamak, dhallal fi'lu. Mufrodan daiman. Maka sal fi'lu mufrodan daiman. Isim dolanya mana? Isim dolanya mana? Dola kan temannya kana. Ya. Al fi'lu. Khobarnya mana? Ya. Mufrodan. Daiman jadi apa? Hal. Dolal fi'lu mufradan daiman. Maka jadilah fi'ilnya mufrad dan ini adalah satu hal yang selalu. Maka berkaitan dengan fi'il dan fa'il, apapun e, fa'ilnya mau mufrad, musana jamak, fi'il selalu dalam bentuk mufrad. al muhallil mudarisu, hadaral mudarisani, hadaral mudarisuna, semuanya hadar. Lain dengan kaidah dalam mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar ada kaidah kesesuaian bilangan. Namun kalau dalam fi'il fa'il itu tidak berlaku. Ya. Fi'ilnya tetap mufrad, meskipun fa'il itu mufrad, mau musanna, mau jamak tidak disesuaikan. Maka kaidah mubtada khobar beda dengan kaidah fi'il fa'il. hadrat al-mudarrisat. Wa idza kana al-fa'ilu mu'annasan jika fa'il itu adalah mu'annas lahiqat bil fi'li maka menempel pada fi'il tak taknis. Maka fiilnya dikasih ditempeli tak taknis. Dan tak taknis itu ada dua macam, sebagaimana kemarin telah kita singgung. Ada tak taknis sakinah, itulah yang terletak di akhir fi'il madhi atau tak taknis mutaharika itulah tak taknis yang terletak di awal fi'il mudoreh Nah, pemberian tak tanis ini bisa wajib dan bisa ya jus. Ya tanisul fi'li ma'al fa'il. E, fi'il itu wajib dalam kondisi mu'annas dalam kondisi berikut. Yang pertama, jika fa'il adalah isim dohir mu'annas hakiki. Dan fa'il tidak terpisah dari fiilnya langsung. Tidak eh, ada jeda dan pemisahnya. Maka di sini ada mu'anas hakiki. Apa itu mu'anas hakiki? Semua isim yang menunjukkan pada manusia atau hewan yang melahirkan atau bertelur. Safawat Fatimatu tari eh, tatirul yamamatu Tapi maksud pergian, burung Yamamah terbang. Oke ini adalah Mu'anas Hakiki. Dan Fatimah langsung ee, eh, berdekatan dengan fiilnya. Tidak ada pemisah antara Safarat dengan Fatimah. Yang kedua, jika fa'ilnya berupa domir mustatir, yang kembali kepada mu'anas hakiki atau mu'anas majazi. Maka wajib ya, memu'anaskan fi'il. Mu'anas majazi adalah semua isim. Dalla ala mu'anas yang menunjukkan status mu'anas. Namun mu'anas yang tidak hakiki. Dan orang-orang Arab menyikapi isim tersebut. Ya. majaz dan secara majaz sikapi sebagaimana mu'anas. Contohnya min doda, ya, bangku, ya, meja kecil, asyamsu, ini mu'anas, majazi. Zainabu hadarat, ya, hadarat, fa'ilnya dalam domir mustatir kembali kepada mu'anas hakiki. Maka wajib ya, di uh, eh, fiilnya mendapatkan tak anis. Asyamsu tola'at matahari terbit nah, fa'il dari tola'at adalah domir mustatil yang kembali kepada mu'anas majasi Maka kalau kembali kepada mu'anas majasi atau ah, mu'anas hakiki, maka fi'il wajib diberi tak taknis. Kemudian poin berikutnya adalah boleh. Cuma boleh saja, berarti boleh juga tidak. Boleh memuanaskan fiil. Nah, fiilnya diberi tak taknis, boleh juga tidak. Jika fa'ilnya adalah hakiki taknis mu'anas hakiki. Namun mafsulan terpisah dari fiilnya. Safarat amsi Fatimatu. Pemisahnya mana? amsi. Maka boleh safarat amsi Fatimah itu boleh pula safarat amsi Fatimah itu. Wa al faslu bi jika pemisahnya adalah illa maka rujiha maka dikuatkan maka yang lebih baik tajwidul fi'li minat ta'i membebaskan fi'il dari tak ta'nis yang lebih afdol tanpa tak ta'nis jika fasilnya pemisahnya adalah illa mana al-jaizata ilal faizatu tidak ada yang mendapatkan hadiah kecuali uh, seorang perempuan yang menang di sini nala ee, eh, dengan faizah dipisah oleh jaizah dan illa. Maka salah satu pemisahnya illa. Kalau pemisahnya illa, maka yang yang lebih baik adalah fiilnya tanpa ta ta'nis. Kemudian yang kedua jika fa'ilnya berupa isim dohir mu'anas majazi. Maka tatlu usyamsu boleh juga yatlu usyamsu. Jika kan fa'il jamu taksirin. Jika fa'ilnya adalah jamak taksir. Maka fi'ilnya boleh diberi tak taknis, boleh juga tidak. Hadarat kudatu atau hadarat kudatu. Para hakim itu hadir. Boleh dengan tak, atau boleh juga dengan ee, eh, tanpa tak. Maka kudat itu statusnya mu'anas. karena kaidah dalam uh, dalam bahasa Arab kulu jam'in mu'annasun. Kulu jam'in mu'annasun. Semua jama' ya, tentu maksudnya jama' taksir. Nah, bukan jamak mudakar salim, jamak mu'annas salim. Sudah jelas mudakar salim namanya itu mudakar jamak muanas eh, pada muanas kalau jamak muanas semua jamak itu jamak taksir itu statusnya muanas baik dia orang ataupun benda jibal muanas kuda muanas Tidaklah disyaratkan fa'il itu terletak setelah fi'il mubasyaratan langsung. Nah, bal ya cucu akan tapi bahkan dibolehkan terpisah antara fa'il dengan fi'il satu pemisah atau lebih. Contohnya ajabani fil hadiqati azharuha. Yang mengagumkan aku di kebun itu, di taman itu adalah bunga-bunganya. Aslinya, ajabani azhar azharu eh, ini ada haknya ya harus ditaruh di belakang tidak eh, mungkin kita majukan karena ada haknya kembali kemana ke depan ke hati kok Asal adalah fa'il untuk fi'il ajaba marfu dengan doma. Waktu kathiran ma dan seringkali. Ya takodam al maf'ul bihi, maf'ul bi itu terletak di depannya fa'il. Maka maf'ul bi itu memisahkan antara fa'il dengan fi'il. Ya kenal qatnal fallahu memetiki kapas al fallahu petani kapas. Kapan di sini maf'ul B mansub dengan fathah dan dia menjadi pemisah antara fi'il dengan fa'il. Fala adalah fa'il maf'ul dengan dhammah. Tasduru al-mulahadatu. Satu hal yang layak untuk diperhatikan bahasanya mana saja waqa'a letak dalam sebuah kalimat fi'il mabni lil ma'lum ta'ayyana maka sebuah satu keniscayaan wujud fa'il wujud fa'ilin li hadzal fi'li adanya fa'il untuk fi'il ini ta'ayyana maknanya adalah sebuah keniscayaan sebuah keharusan wa yumkinu ta'arufu dan mungkin bagi kita untuk mengenal atau mengetahui fa'il dengan meletakkan isim istifham man jika fa'ilnya adalah uh, akil, makhluk berakal atau mada, jika fa'ilnya adalah ghairu akil. Kita letakkan isim istifham ini sebelum fi'il fi ghaib mufrad ya, dalam bentuk orang ketiga tunggal. Maka yang menjadi jawaban itulah fa'il. Takkanlah al-khatibu bisa syaja'atin al khabibu bisa jadi Maka penceramah tersebut berceramah berbicara dengan penuh gagah berani. Khatib penceramah itu uh, uh, panjang. Lain lagi kalau koknya yang panjang. al khatib bisa jadi Kalau khatib koknya panjang apa? Artinya pelamar. Pelamar itu bicara dengan gagah berani, nggak sungkan-sungkan, nah, nggak malu-malu. malah eh, al ribu kalau koknya panjang. Eh, itu kalau koknya panjang artinya pelamar. Kalau penjama, orator itu nah, yang panjang poknya takallama al-khatibu maka makna berubah dengan uh, yang pendek dipanjangkan yang panjang dipendekkan salah memanjangkan huruf maknanya berubah maka kita ingin tahu siapakah fa'il maka caranya ya, ya, buatlah kalimat man ya, ditambah fi'il Nah, dalam bentuk orang ketika tunggal. Mantakan lama siapa yang berbicara? Maka tentu jawabannya al-khatib. Dan jika demikian al-khatib adalah fa'il. Hadarul mu'tamara arba'una manduban. Hadir pada muktamar itu. Hadir pada muktamar itu muktamara kita baca mansub menjadi apa? Eh? Maf'ul bi. Sini maf'ul bi berada di antara fi'il dengan fa'il. Fa'ilnya mana? Arba'un. Ya, hadir pada mutamar itu 40 perwakilan, 40 wakil dari berbagai tempat. 40 orang wakil dari berbagai tempat. Man hadara? Siapa yang datang? Jawabannya arba'una. 40 orang dari berbagai tempat. Jika demikian maka arbaun adalah fa'il. Wafiku ala hadha ra'yi. Aku setuju dengan pendapat ini. Man yuafiku siapakah yang setuju? Maka jawabannya domir yang takdirnya adalah aku. Jika demikian maka fa'ilnya dalam domir mustatir takdirnya adalah aku takjilun ta'jilun natijati diputuskan, ditetapkan penundaan pembelian nilai. Masa takoro apa yang ditetapkan? Jawabannya penundaan. takjil, takjil kalau pakai hamzah artinya penundaan. Kalau pakai ain malah kebalikannya. Takjil itu lawan dari takjil. Eh, harokatnya salah, makhotnya salah, hurufnya salah, itu 180 derajat. Takjil dari kata-kata ajal, waktu artinya takjil penundaan. Dan eh, kalau takjil pencepatan dari waktu seharusnya. Harusnya besok ditakjil sekarang. Kalau takjil dengan hamzah harusnya sekarang jadinya besok. Maka salah ngomong sedikit, makna berubah total 180 derajat. Dari uh, ditunda menjadi disegerakan. Takarah takjilun nanti, jadi takjil. Penundaan. Bukan takjil. Penyegeraan. Maka kalau takjilan ah, itu penundaan namanya <laughs> Bukan penyegeraan, kalau penyegeraan takjilan. Pakai ain kalau takjilan ah, takjil, ya, takjilan, masdar, ya, takjilan. Artinya tundala, uh, masdar menggantikan fil amal, <laughs> takjilan, jangan sekarang ya nanti-nanti oh takjilan. Nah, kalau takjilan, nah ini uh, masdar eh, menggantikan fil uh, eh, amarnya, artinya segerakanlah Ya, qad eh, yudhaful fi'lu wa yabqal fa'ilu. Terkadang fi'il itu dibuang dan yang tersisa hanya fa'ilnya saja. Contohnya kulu amin wa antum bi khairin. Ini kalau terjemah bebasnya selamat tahun baru. Terjemah bebasnya selamat tahun baru. Selamat tahun barunya orang Arab tuh jadinya kulu amin wa antum bi khairin. Mananya lihat sekalian takdirnya. Yukbilu kulu amin datanglah setiap tahun. Datanglah tahun bersilih ganti tahun wa antum bi khairin sedangkan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kulu di sini adalah fa'il untuk fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang itu maknanya adalah yukbil atau ja'a. Ya Ja'a amin wa antum bi khairin. Dan al-aslu pada asalnya ayat fa'al fa'ilu ba'da fi'lin. Pada asalnya ayat fa'al fa'ilu fa'il itu letaknya setelah fi'il sebagaimana contoh-contoh yang lewat. Ila anak bulan akan tapi masing-masing dari masdar isim fa'il dan sifat musabihah. Terkadang beramal sebagaimana amal fi'il sehingga dia bisa memarfukan fa'il. Maka bisa ada istilah sifat musabihah. Nama lengkapnya adalah sifatul tu bismil fa'il. Sifat musabihah, sifat yang serupa dengan isim fa'il. Disingkat dengan Asifatun musabbihatu. Apa itu? Fa'il untuk fi'il lazim. Isim fa'il untuk fi'il lazim itu disebut sifat musabbiha ya, Tidak disebut isim fa'il. Tidak disebut isim fa'il namun disebut sifat musabbiha Itu isim fa'il untuk fi'il lazim. yang kebanyakan mengikuti wazan faulaya kulu banyak fi'il lazim itu wazannya faula yafulu hasuna sunu hasanun maka hasanun adalah sifatun musabihatun kita kita sebut isim fa'il namun kita sebut sifatun musabihah yang serupa dengan isim fa'il Ya cuma serupa dengan isim fa'il. Ya, tidak disebut isim fa'il. Karena dia tidak uh, e, menunjukkan uh, pelaku perbuatan. Ya, tidak menunjukkan pelaku perbuatan. Contohnya jahat dulu. Al-fadilu akuhu. Datanglah seorang laki-laki yang uh, utama saudaranya. Yang memiliki kelebihan akuhu saudaranya. Bukan dia, saudaranya yang punya kelebihan. Aku fa'il. Aku di sini adalah fa'il untuk isim fa'il. Maka di sini isim fa'il atau al-fadil isim fa'il yang beramal sebagaimana amal fi'ilnya ya, sehingga dia punya fa'il Dalam bustanan jamilan ya, mangdoruhu aku masuk ke dalam, ke dalam sebuah kebun yang indah pemandangannya mangdor Mandoru mandor ini adalah fa'il untuk sifat musabiah yaitu jamilan Sembilan itu bukan simfa'il namun sifat musabbiha Karena dia adalah simfa'il untuk ya, fi'lazim jamula. Ya. demikian yang uh, kita baca kesempatan uh, pagi hari ini atau beberapa menit kalau ada pertanyaan seputar pelajaran uh, yang kita bahas. silakan sudah ada pertanyaan. Waktu start 3 menitan. I'rab isim setelah haifu. I'rabnya uh, eh, khobar dengan membuang mubtada. Contoh halaman 25. Nada atau libani Al dan pengganti tanwin bertemu. Apakah ada perbedaan antara pengganti tanwin dengan tanwin? Karena ada kaidah Bahasanya al dan tanwin tidak boleh bertemu. Ya, yang tidak boleh bertemu al dengan tanwin. Adapun non di sini uh, yang kemarin kita sampaikan bahasanya non di uh, di isim adalah pengganti tanwin. Tidak masalah dia bertemu dengan al. Yang tidak boleh adalah al bertemu dengan tanwin. Ataupun uh, eh, sekedar pengganti tanwin semacam nun sebagai kompensasi ya, kan, ya kompensasi dengan penghilangan tanwin ya, untuk isim musanna itu kompensasi yang diberikan dengan adanya nun maka nah, masalah dia bertemu dengan al tidak ada eh, kata-kata eh, at-talibani ya, jika tidak ada demikian sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala wasallam